وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Kenikmatan Islam Kenikmatan iman Kenikmatan hidayah dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatan kesehatan, waktu luang dan umur yang panjang sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci kota Al-Madinah An-Nabawiyah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunahkan untuk berziarah ke kota ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini diselenggarakan secara resmi oleh pihak Masjid Nabawi dan ini adalah bentuk khidmah dan juga pelayanan kerajaan Saudi ini kepada para jamaah haji sekalian. Dan insya Allah Selama musim haji ini Akan ada Tiga halakoh Berbahasa Melayu Atau berbahasa Indonesia Yang akan diasuh Oleh tiga orang mahasiswa Yang pertama adalah setelah subuh Kemudian setelah asar dan juga setelah maghrib. Adapun setelah subuh maka kemungkinan besar adalah di bagian barat dari Masjid Nabawi ini. Dan setelah sholat asar adalah di tempat ini. Adapun setelah sholat maghrib maka akan dilaksanakan di pintu 19 yaitu pintu Badr. Barang siapa di antara jamaah sekalian yang bisa menghadiri salah satu dari halaqah ini, maka itu adalah baik. Dan bila bisa menghadiri lebih dari itu, maka tentunya lebih baik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu di Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan sebagaimana dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man dakhala masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillah barang siapa yang memasuki masjidku ini tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau karena ingin mengajarkan kebaikan tersebut kana kal mujahid fi sabilillah maka orang tersebut seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya ini adalah keutamaan yang besar dan pahala yang agung orang yang datang ke Masjid Nabawi dengan maksud ingin menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama maka dia seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang cuma sebentar ini untuk bisa menuntut ilmu di Masjid Rasulullah SAW ini. Jemaah sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan kota Al-Madinah dan juga adab-adab berziarah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kota Madinah ini adalah kota yang sudah cukup lama. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muhajirin hijrah ke kota Madinah ini maka kota ini sudah didiami oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab dan mereka sudah ratusan tahun tinggal di kota Al-Madinah ini dan kota ini sebelum Rasulullah SAW hijrah memiliki nama Yathrib memiliki nama Yathrib Dan nama ini disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an di dalam satu ayat. Allah Swt berfirman, "Wa idz qalat minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u." Yang artinya ketika sekelompok dari mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman yaitu ketika terjadinya perang Khandaq perang Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah sebagian kelompok orang-orang munafik mereka berkata kepada orang-orang beriman saat itu ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. maksudnya adalah wahai penduduk Madinah La muqama lakum farji'u. Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk menang, maka hendaklah kalian kembali ke kota Madinah. Ayat ini menyebutkan kepada kita bahwasanya nama lama dari kota Madinah adalah Yathrib. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wahya al-Madinah aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lain ada yang mengatakan maksudnya adalah akan mengalahkan negeri-negeri yang lain yaqulun mereka mengatakan Yathrib mereka menamakan kota ini adalah Yathrib Wahia Al-Madinah Sedangkan dia adalah Al-Madinah Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara Nama lama dari kota Madinah Adalah Yathrib Dan ada sini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari Dan juga Muslim Dan makna dari Yathrib Adalah dari kata Tathrib Yang artinya adalah Al-Malamah yaitu celaan. Ini menunjukkan bahwasanya nama Yathrib ini mengandung makna yang tercela. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah ini, beliau mengganti nama Yathrib ini dengan Al-Madinah. Dan penamaan Al-Madinah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an empat kali penyebutan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka li ahli al-Madinati wa man haulahum min al-a'rabi ay yatakhallafu ar-Rasulillah." Yang artinya tidak pantas bagi penduduk Al-Madinah dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka ay yatakhallafu ar-Rasulillah tidak pantas bagi mereka untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha hal adhal Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang munafik. Yaqulun Orang-orang munafik mengatakan La irraja'na ilal Madinah Seandainya kita kembali ke kota Al-Madinah La yukhrijanna al azz min hal-adhal yang lebih mulia Akan mengusir yang lebih hina Ini adalah ayat yang kedua di mana Allah SWT menyebutkan penamaan kota Al-Madinah ini di dalam Al-Quran Di zaman sekarang Kota ini Dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Dan kalimat Al-Munawwarah Ini adalah tambahan Yang artinya adalah Yang diberikan cahaya Yang artinya adalah yang diberikan cahaya Dan maksudnya adalah cahaya Islam Artinya setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah ini Maka kota ini bersinar dengan cahaya al-Islam Oleh karena itu di zaman sekarang Dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Dan penggunaan ini Lebih banyak digunakan di zaman sekarang Adapun di zaman dahulu di kitab-kitab para ulama maka mereka menggunakan nama Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Madinatul Rasul atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sekelumit tentang sejarah kota Madinah dan masuk kita kepada Poin yang kedua yaitu tentang keutamaan kota Al-Madinah ini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah cukup banyak. Dan pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan tiga hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya kota Al-Madinah ini adalah termasuk tanah haram. Yang pertama, bahwasanya kota Al-Madinah ini adalah termasuk tanah haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Ibrahim harma Makkah wa inni haramtul Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah. Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Dan maksud dari mengharamkan di sini Adalah menunjukkan keharaman Maksud mengharamkan di sini Adalah menunjukkan keharaman Karena yang berhak untuk mengharamkan Dan juga menghalalkan Pada hakikatnya adalah Allah SWT Adapun para nabi dan juga para rasul tugas mereka adalah menyampaikan sehingga makna ucapan beliau wa inni haramtul madinah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota al-Madinah maksudnya adalah menunjukkan keharaman kota Madinah ini di hadapan manusia dan tanah haram yang ada di kota Madinah ini sudah datang batasan-batasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, "Inni haramtu ma baina labaitai al-Madinah ayyuqta'a idahuha wa yuqtala sayduha au yuqtala sayduha." Yang artinya Sesungguhnya aku telah Mengharamkan Apa yang ada di antara Dua Labah Kota Al-Madinah Labah Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Kurang lebih adalah lahar dingin Labah artinya adalah Lava atau lahar dingin Karena di sebelah Timur dan juga barat kota Madinah ini adalah lahar dingin. Beliau SAW mengatakan, aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah. Ayuk ta'a idahuha. Diharamkan untuk dipotong tumbuhan-tumbuhannya. Dan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tanam-tanaman yang dipelihara dan ditanam oleh manusia, maka ini tidak mengapa untuk dipotong. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Au yuqtala sayduha atau diburu buruannya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram ini dilarang kita untuk berburu di tanah haram dan juga dilarang kita untuk memotong tumbuh-tumbuhan dan juga tanam-tanaman yang ada di tanah haram ini. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan tanam-tanaman di sini adalah tanam-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Di antara hadis yang menunjukkan tentang batasan-batasan tanah haram adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thaur." Beliau sallallahu mengatakan, kota Al-Madinah ini adalah haram dari mana? Ma baina airin ila thawr? Dari air sampai thawr. Air ini adalah nama bukit yang ada di kota Madinah ini yang posisinya berada di sebelah selatan kota Madinah yaitu dekat dari Miqat Bi'ar Ali Adapun Thaur maka ini adalah sebuah bukit yang berada di sebelah belakang dari Gunung Uhud Yaitu berada di sebelah utara kota Al-Madinah Beliau SAW mengatakan Al-Madinah tu haramun ma baina airin ila thaur Kota Al-Madinah itu adalah tanah haram Dari bukit air sampai thaur Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tanah haram ini sudah dijelaskan batasan-batasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia memperhatikan hal ini dan menjaga adab-adab ketika kita berada di tanah haram ini. Dan di zaman sekarang kota Al-Madinah ini lebih luas daripada tanah haram itu sendiri. Karena kota Al-Madinah dengan berlalunya waktu dan semakin banyaknya penduduk yang ada di kota Madinah ini, maka kota ini semakin luas. Sehingga ada sebagian dari kota Al-Madinah ini berada di luar tanah haram. Ada sebagian dari kota Al-Madinah ini berada di luar tanah haram. Jadi keutamaan yang pertama di antara keutamaan-keutamaan Al-Madinah bahwasanya kota Al-Madinah ini adalah telah dijadikan tanah haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota Al-Madinah ini. Beliau SAW pernah mengatakan Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina yang artinya ya Allah berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami dan makna dari berkah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Makna dari berkah adalah tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Beliau SAW berdoa kepada Allah supaya Allah SWT memberkahi, artinya memberikan tambahan kebaikan dan melanggengkan kebaikan tersebut. Beliau mengatakan Allahumma barik lana fi samarina Ya Allah berkailah untuk kami Di dalam buah-buahan kami Ini menunjukkan bahasanya Buah-buahan yang ada di kota Madinah Lain dengan buah-buahan yang ada Di luar kota Madinah Dengan doa Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan wa barik lana fi madinatina Ya Allah berkailah untuk kami Di dalam kota Madinah kami Ini menunjukkan bahasanya Kota Al-Madinah Ini adalah kota yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW Dengan barakah Dan ini menunjukkan kepada kita Tentang salah satu dari keutamaan Kota Al-Madinah Di antara keutamaan kota Madinah yang lain Dan yang ini, ini adalah yang ketiga bahwasanya Rasulullah SAW telah mendorong umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Fa inni asfa'u liman yamutu biha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah ini maka hendaklah dia meninggal di kota Madinah ini fa inni asfa'u liman yamutu biha karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu keutamaan kota Madinah bahwasanya Rasulullah SAW mendorong kita memotivasi kita untuk tinggal di kota Madinah ini dan meninggal di kota Madinah ini dan bahwasanya orang yang meninggal di kota Madinah ini maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tiga di antara keutamaan-keutamaan kota Madinah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini dan kita menginjak pada poin yang ketiga yaitu tentang adab-adab berziarah di kota Al-Madinah ini. Di kota Madinah ini ada lima tempat yang disyariatkan kita untuk berziarah ke sana. Lima tempat ini terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Kubah. Adapun tiga kuburan Maka kuburan yang pertama adalah Kuburan Rasulullah SAW Dan juga dua orang sahabatnya Yaitu Abu Bakar Dan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma Kemudian yang kedua adalah kuburan Baqi Kemudian yang ketiga adalah kuburan Syuhada Uhud Ini adalah lima tempat yang disyariatkan kita sebagai seorang penjara untuk berziarah ke sana. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah ini. Pertama kali yang beliau lakukan adalah mendirikan Masjid Nabawi ini Dan ketika dibangun Pertama kali Maka Masjid Nabawi ini berukuran Kecil Kurang lebih 30 meter Dikali 35 meter Ini ketika Pertama kali Masjid Nabawi ini Dibangun oleh Rasulullah SAW Pada tahun 1 Hijriah Dan tujuan utama kedatangan kita di kota Madinah ini adalah untuk sholat di Masjid Nabawi ini. Tujuan utama yang paling asas, yang paling penting kedatangan kita di kota Madinah ini adalah untuk berziarah di Masjid Rasulullah SAW dengan cara menunaikan solat di dalam masjid ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Bahasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد Al-Masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa tidak boleh kita berpayah-payahan bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah di dalamnya kecuali ketiga masjid yang pertama adalah Masjidil Haram Yang ada di kota Mekah Kemudian yang kedua wa masjidi hadza dan masjidku ini ini menunjukkan bahwasanya Masjid Nabawi ini adalah termasuk tiga masjid yang Rasulullah SAW mendorong kita untuk berziarah ke sana. Kemudian beliau mengatakan wal Masjidil Aqsa. Kemudian al Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dan menunjukkan kepada kita tentang disunnahkannya Disyariatkannya kita datang ke kota Madinah ini Untuk berziarah Ke masjid Rasulullah SAW Dengan cara melakukan solat Di dalam masjid ini Dan diantara Keutamaan melakukan solat Di masjid Nabawi adalah apa yang tertera di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram kata beliau sallallahu alaihi wasallam salat sekali di masjidku ini lebih baik lebih utama lebih afdal daripada seribu kali solat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Karena solat sekali di masjidil haram Ini seratus ribu lebih baik daripada solat sekali di masjid yang lain Hadis ini menunjukkan kepada kita Tentang besarnya Keutamaan orang yang solat Di dalam masjid Nabawi ini bahwasanya sholat sekali di sini itu lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Bukan lebih baik dua kali lipat atau tiga kali lipat atau sepuluh atau dua puluh atau seratus, tetapi lebih baik seribu kali lipat. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Dan betapa butuhnya kita sebagai seorang muslim dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang sedikit kita bisa mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Karena nanti pada hari kiamat jamaah sekalian akan ada hisab. Akan ada timbangan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang pahala-pahala yang kita lakukan dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka dialah yang akan masuk surganya Allah SWT. Dan barang siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Yang artinya, maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan lebih berat timbangan kejelekannya fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah hawiyah wa ma adraka ma tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya kelak pada hari kiamat akan ditimbang amalan kebaikan dan juga amalan kejelekan kita. Dan kita diberikan kesempatan datang ke kota Madinah ini dan diberikan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi ini adalah untuk menambah amal kebaikan tersebut. Sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dan juga muslimah yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk datang ke kota Rasulullah SAW ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan solat di masjid Rasulullah SAW ini. Dan perlu diketahui bahwasanya pahala seribu kali solat ini mencakup masjid yang asli yang dibangun di zaman Rasulullah SAW dan juga mencakup masjid yang merupakan perluasan Pahala seribu kali Ini mencakup Masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW Dan juga mencakup Masjid yang merupakan perluasan Masjid Nabawi Ini sudah diperluas beberapa kali Dan terakhir kali Adalah pada tahun 1994 Yaitu sekitar 20 tahun yang lalu diperluas oleh Raja Fahad rahimahullah. Dan pahala seribu kali sekali lagi ini mencakup masjid yang asli yang ada di Raudhah dan sekitarnya dan juga masjid yang merupakan perluasan. Dalilnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya dua orang khalifah Khalifah yang kedua yaitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu di zaman beliau berdua beliau berdua telah memperluas masjid Rasulullah SAW ini ke arah kiblat memperluas masjid Rasulullah SAW ini ke arah kiblat, yaitu berada di depan raudhah yang sekarang. Para ulama mengatakan seandainya masjid yang merupakan perluasan tidak mengambil hukum masjid yang asli, niscaya dua orang khalifah ini yaitu Umar dan juga Uthman tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena arah kiblat di situ disitulah posisi imam yang merupakan pemimpin solat. Dan di arah kiblat itu juga ada sof yang pertama yang merupakan sof yang paling afdal. Seandainya perluasan masjid ini tidak mengambil masjid yang asli niscaya Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhuma tidak memperluas Masjid Nabawi ini ke arah kiblat. Niscaya mereka akan memperluas Masjid Nabawi ini ke arah yang lain saja, ke arah barat atau ke arah utara. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid yang asal. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya pahala seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah. Mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Salatun fi masjidihada. Satu salat di masjidku ini Dan ucapan beliau Solatun Ini adalah mutlak Artinya mencakup Solat fardu Maupun solat sunnah Beliau tidak mengatakan Solatul fard Atau as-solah an-nafilah Tapi beliau mengatakan Solatun Solat sekali Dan ini mencakup Solat fardu Maupun solat sunnah Orang yang solat asar tadi di Masjid Nabawi maka dia mendapatkan seribu kali sholat asar di masjid yang lain demikian pula orang yang sholat sunnah setelah duhur misalnya di Masjid Nabawi maka dia mendapatkan seribu kali sholat sunnah di masjid yang lain jadi pahala seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah Kemudian hal yang perlu diketahui tentang masalah sholat di halaman Masjid Nabawi. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini atau di dalam masalah ini ada di antara mereka yang mengatakan sholat di halaman Masjid Nabawi ini berarti dia sholat di luar masjid. Artinya dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya solat di halaman Masjid Nabawi ini hukumnya sama dengan kalau kita solat di dalam Masjid Nabawi. Artinya mengambil hukum masjid. Mereka berdalil atau beralasan bahwasanya halaman Masjid Nabawi ini berpagar. Karena dipagari dengan pagar maka mereka mengatakan bahwasanya halaman Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid. Artinya orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi maka diharapkan dia mendapatkan seribu kali lipat. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kita di sini. Mereka mengatakan bahasanya sholat di halaman Masjid Nabawi ini insya Allah mendapatkan seribu kali lipat Dan nasihat kita Secara pribadi kepada jamaah sekalian Kalau kita bisa Melakukan sholat Di dalam masjid Maka jangan kita sholat Di halaman masjid Nabawi Selama kita masih bisa Masuk ke dalam Dan masih ada tempat dan mudah kita untuk mendapatkan tempat tersebut maka kita sholat di dalam masjid yang pertama supaya hati kita lebih tenang karena tidak ada khilaf bahwasanya orang yang sholat di dalam masjid akan mendapatkan seribu kali lipat kemudian yang kedua kita keluar dari khilaf para ulama' keluar dari khilaf dan perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat berjamaah, yaitu mengisi soft sof yang terdepan sebelum kita berdiri di soft sof yang ada di belakang. Jadi selama kita masih mampu untuk masuk ke dalam, maka adalah kita masuk ke dalam masjid ini. Di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya di masjid ini ada sebuah daerah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan disifati oleh beliau bahwasanya tempat tersebut adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga dan rumah Rasulullah SAW di zaman beliau berada di sebelah timur Masjid Nabawi jadi Masjid Nabawi ini yang kecil berada di sebelah timurnya itu adalah rumah rumah-rumah Rasulullah SAW Rumah-rumah istri-istri beliau Beliau mengatakan Antara rumahku dengan mimbarku Dan mimbar Nabi SAW Kurang lebih berada di pertengahan Masjid Nabawi Di zaman beliau Beliau mengatakan Rawudatun min riyadil jannah Adalah taman Di antara taman-taman surga Para ulama berbeda pendapat tentang makna ucapan beliau Taman di antara taman-taman surga Ada di antara mereka yang mengatakan Maknanya bahwasanya Tempat ini yaitu Raudhah Nanti akan dipindah ke dalam surga Dan ini adalah Pendapat sebagian ulama Yang tidak sedikit Dan ada di antara mereka Yang berpendapat bahwasanya makna dari hadis ini kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di dalam raudhah ini di mana sholat sunnah ini adalah termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Swt. Sehingga sebagian mereka mengatakan untuk sholat sunnah maka lebih baik dikerjakan di raudhah seperti salat duha salat witir salat tahajud Tahiyatul masjid salat wudhu Dan juga sholat-sholat sunnah yang lain Adapun sholat fardu Sholat wajib Maka tetap disunahkan bagi laki-laki Untuk melakukan Di saf yang pertama Karena beliau SAW mengatakan Khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah yang pertama. Jadi untuk sholat fardu tetap kita disunahkan untuk melakukannya di saf yang pertama. Adapun sholat sunnah maka disunahkan untuk dikerjakan di raudhah dan para ulama menyebutkan disyaratkan untuk bisa sholat untuk sholat di raudhah adalah tidak memudarati diri sendiri maupun orang lain Selama tidak memudarati diri sendiri Dan juga orang lain Maka silahkan kita Melakukan sunnah ini Tapi kalau sampai di sana Ada kemudaratan bagi diri kita Maupun bagi orang lain Maka para ulama tidak menasihati kita untuk Sholat di roda, Tapi kita sholat di mana saja Di masjid ini yang dimudahkan karena Rasulullah SAW bersabda La darara wa la dirar Tidak boleh kita memudarati Diri kita sendiri Dan juga tidak boleh kita memudarati Orang lain Di antara Masalah yang perlu kita ketahui Atau permasalahan yang perlu kita ketahui Yang berkaitan dengan Ziarah ke Masjid Nabawi ini Telah tersebar Di kalangan kaum muslimin bahwasanya orang yang datang ke Masjid Nabawi ini disunnahkan atau bahkan diwajibkan menurut sebagian mereka untuk melakukan sholat arba'in yaitu melakukan sholat lima waktu selama 40 waktu kurang lebih 8 hari mereka melakukan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq yang artinya barang siapa yang salat di masjidku ini selama 40 salat. Artinya 8 hari. La tafutuhu salah. Tidak pernah ketinggalan satu salat pun. Artinya berturut-turut. Kutibat lahu bara'atun minan nar. Maka akan ditulis baginya pembebasan dari neraka. Wa najatun minal azab dan keselamatan dari azab. Kemudian yang ketiga, wabari aminan nifaq dan akan diselamatkan, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Hadis nah, ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Dan para ulama telah menghukumi hadis ini dengan hadis yang doif, hadis yang lemah, karena di dalamnya ada seorang rawi yang dia adalah rawi yang majhul yang artinya adalah rawi yang tidak diketahui keadaannya apakah dia ini adalah orang yang thiqah orang yang terpercaya hafalannya atau tidak orang yang bisa dipercaya amanahnya atau tidak dinamakan dengan rawi yang majhul yaitu rawi yang tidak diketahui keadaannya. Oleh karena itu para ahli hadis telah menghukumi hadis ini dengan hadis yang dhaif, yaitu hadis yang lemah. Oleh karena itu kita sebagai seorang penziarah silahkan kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi ini berdasarkan hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan, Salatun fi masjid hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illal masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain. Kecuali di masjidil haram. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini cukup bagi kita untuk mendorong kita memperbanyak sholat lima waktu di Masjid Nabawi ini tanpa dibatasi dengan 20 atau 30 waktu atau 40 waktu atau 50 yang jelas selama kita mampu untuk menunaikan sholat lima waktu di Masjid Nabawi ini maka jangan kita sia-siakan jadi kita memperbanyak sholat di Masjid Nabawi ini berdasarkan hadis yang sahih dan bukan berdasarkan hadis yang dhaif. Itu adalah tempat yang pertama yang disyaratkan kita untuk berziarah sebelum kita berziarah ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang juga dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masjid Kuba ini lebih dahulu dibangun pondasinya daripada Masjid Nabawi yang posisinya berada di sebelah selatan dari Masjid Nabawi ini kurang lebih 5 km. Dinamakan Masjid Kuba karena posisi masjid ini ada di dalam desa yang dinamakan dengan desa Kuba sehingga dinamakan dengan Masjid Kuba. Dan masjid ini telah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin." Yang artinya, "La masjidun ussisa 'ala taqwa" dan sungguh masjid yang dibangun pondasinya di atas ketakwaan min awal yaum la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaum dari sejak hari yang pertama ahakku antaku mafi itu lebih berhak untuk engkau wahai Muhammad sholat di dalamnya dan yang dimaksud dengan masjidun ussisat ala takwa min awal yaum di sini adalah Masjid Kuba sebagaimana disebutkan oleh uh, ahli tafsir di dalam tafsir-tafsir mereka. Dan di antara keutamaan solat di dalam masjid ini adalah yang tersebut di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Yang artinya barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Kuba kemudian salat di dalam Masjid Kuba sebuah salat maka dia akan mendapatkan pahala umrah maka dia akan mendapatkan pahala umrah Dan ini adalah pahala yang besar Dengan amalan yang sedikit Kita bisa mendapatkan pahala umrah Ziarah ke Masjid Kuba Ini tidak mengambil Hanya mengambil sekitar 10 menit atau 15 menit Untuk datang ke sana Kemudian kita sholat Maka kita akan mendapatkan pahala umrah Dan ini adalah keutamaan yang besar. Oleh karena itu disunahkan setelah kita berziarah ke Masjid Nabawi, apabila dimudahkan kita datang ke sana dan sholat di dalamnya. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu mendatangi Masjid Kuba kulla sabatin masyian warakiban fasalla fihi rak'atain. Dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Kuba kulla sabat setiap pekan. Kadang dengan berjalan kaki dan terkadang beliau menaiki kendaraan. Fayusalli fihi rak'atain. Kemudian beliau salat di dalam Masjid Kuba tersebut dua rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu setiap pekan beliau datang ke Masjid Kuba untuk sholat di dalam Masjid Kuba. Dan sholat di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita sholat fardu di Masjid Kuba mendapatkan pahala umrah. Demikian pula kalau kita sholat sunnah, seperti kalau kita datang pagi hari kemudian sholat di sana sholat duha, maka kita mendapatkan pahala umrah. Karena beliau sholat mengatakan, fasalla fihi sholatan. Kemudian dia sholat di dalam masjid Kuba sebuah sholat. Dan sebuah sholat di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian tempat yang ketiga yang diperbolehkan kita untuk berziarah ke sana adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu, khalifah yang pertama, sahabat yang paling mulia, mertua Rasulullah SAW, dan juga sahabat yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq Sahabat terdekat Rasulullah SAW Sekaligus mertua dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW Meninggal pada tahun 11 Hijriah Pada bulan Rabiul Awal Setelah beliau Menderita sakit Allah SWT menakdirkan beliau meninggal di rumah Aisyah radhiallahu anha dan beliau dikuburkan di rumah tersebut di kamar yang ukurannya kurang lebih 3 kali 5 meter dan beliau dikuburkan di sana dan tidak dikuburkan di pemakaman umum pemakaman umum karena sabda beliau SAW Ketika beliau SAW mengatakan Ma qabadallahu nabiyan Illa fil mawdi illadhi Yuhibbu ayyudfana fih Tidaklah Allah SWT mencabut Ruh seorang nabi Kecuali di tempat Yang Allah cinta Apabila dia dikuburkan di tempat tersebut. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum pada awalnya mereka berselisih di mana mereka akan menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau mengatakan itu anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak melupakannya. Artinya sudah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang aku tidak melupakannya. Kemudian beliau mengatakan, Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi illadhi yuhibbu ayyudfana Tidaklah Allah SWT mencabut ruh, nyawa seorang nabi, kecuali di tempat yang Allah cinta, apabila nabi tersebut dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Idfanuhu fi maudhi'i firashihi." Hendaklah kalian menguburkan beliau, yaitu Nabi SAW di tempat tidur beliau. Akhirnya Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha. Dua tahun kemudian, pada tahun 13 Hijriah, meninggal Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah selama dua tahun kurang lebih dan dikuburkan di belakang Rasulullah SAW di kamar Aisyah anak beliau di belakang Rasulullah SAW dan kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW akhirnya dikuburkan di belakang beliau belakang Nabi SAW dan agak ke bawah Sepuluh tahun kemudian Pada tahun 23 Hijriah Dikuburkan Umar bin Khattab radhiallahu anhu Di belakang Abu Bakar As-Siddiq Dan kepala Umar bin Khattab Sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq Jadi ketiga-tiganya Dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha Ketiga-tiganya Dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha dan kamar Aisyah Ini berada di luar masjid Di zaman Abu Bakar Di zaman Umar Di zaman Uthman Di zaman Ali Di zaman Muawiyah Sampai datang Seorang khalifah Yang bernama Walid Ibn Abdul Malik Yang berkuasa kurang lebih pada tahun 90-an Hijriah di mana beliau memiliki sebuah proyek ketika melihat betapa sempitnya Masjid Nabawi saat itu sementara kaum muslimin semakin banyak akhirnya beliau memerintahkan untuk memperluas Masjid Nabawi diperluaslah Masjid Nabawi ke arah timur dan semenjak saat itu masuklah kamar Aisyah radhiallahu anha ke dalam Masjid Nabawi. Dan ini diingkari oleh para ulama radhiallahu anhum rahimahumullah karena mereka mengingat sabda Rasulullah SAW di akhir hayat beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Di akhir hayat beliau Nabi SAW mengatakan Ala Inna man kana qablakum Kanu yattakhiduna Yattakhiduna kubura anbiya'ihim Masajid Ala Fala tattakhidul kubura masajid Fa inni anhakum andalik Beliau SAW mengatakan Ketahuilah bahwasanya Orang-orang sebelum kalian Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang yang demikian itu. Kemudian cara berziarah ke makam Rasulullah SAW. Caranya adalah kita datang dari arah depan, kemudian menghadap ke makam Rasulullah SAW Dan kalau kita melihat sekarang dari luar Itu seperti ada tiga kamar Tiga kuburan yang tadi kita sebutkan Berada di kamar tengah Adapun kamar yang pertama Dan juga yang ketiga Maka ini adalah kosong Jadi Rasulullah SAW Dan juga Abu Bakar Dan juga Umar Berada di tengah saling berdekatan antara satu dengan yang lain. Dan posisi kamar tengah itulah kamar Aisyah radhiallahu anha di zaman dahulu. Kita datang dari arah depan, mengucapkan salam satu persatu untuk mereka. Kita katakan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pernah dicontohkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiallahu anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya beliau apabila datang dari safar setelah beliau sholat di Masjid Nabawi, beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, bapak beliau dan mengucapkan salam untuk mereka. Ini menunjukkan bolehnya kita untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Kemudian kalau kita ingin mendoakan, maka kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Ketika mengucapkan salam, maka kita menghadap ke kuburan. Tapi kalau kita ingin mendoakan Mengatakan Allah maghfir lahum Allah merhamhum Maka kita disunahkan untuk menghadap kiblat Sebagaimana kalau kita berdoa Di tempat yang lain Oleh karena itu dalam sebuah riwayat Abdullah bin Umar melakukan demikian Ketika mengucapkan salam Beliau menghadap ke makam Adapun ketika berdoa atau mendoakan untuk mereka maka beliau mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Ini adalah cara yang disyariatkan ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW dan hendaknya kita berhati-hati dari cara-cara yang tidak disyariatkan. Di antaranya adalah yang pertama berziarah ke makam Rasulullah SAW dan berdoa meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya adalah cara yang tidak disyariatkan dan berdoa ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah berfirman, telah berkata, telah memerintah, "Ud'uni astajib lakum." Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Artinya doa itu hanya kita serahkan kepada Allah astajib lakum maka aku akan mengabulkan doa kalian. Menunjukkan bahwasanya ibadah atau doa itu adalah ibadah yang hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya Doa adalah ibadah Dan ibadah Ini adalah hak khusus Bagi Allah SWT Tidak boleh kita serahkan kepada yang lain Siapapun dia Entah itu adalah seorang nabi Seorang malaikat Ataupun yang lain Karena ibadah ini adalah hak Allah SWT La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak boleh kita datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah urzuqni. Ya Rasulullah belikanlah aku rezeki. Ya Rasulullah mudahkanlah urusanku. Maka ucapan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena ini adalah doa dan doa itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan berdoa kepada selain Allah ini termasuk dosa, termasuk syirik besar yang sangat berbahaya. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik besar ini. Allah SWT berfirman Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasya' Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan masih mengampuni dosa yang lain Bagi siapa yang dikehendaki Di antara hal yang perlu kita Waspadai atau kita berhati-hati di dalamnya Ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya Adalah dilarang ketika kita berziarah meletakkan kedua tangan kita di atas dada Seperti ini Ya ketika berziarah ke makam Rasul Meletakkan kedua tangan di atas dada Karena cara seperti ini Hanya dilakukan ketika sholat Dan sholat hanya untuk Allah SWT Tidak boleh kita lakukan kepada yang lain Di antara hal yang Perlu kita waspadai Adalah dilarang kita bertamasuk yaitu mengusap usap dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW. Dilarang kita mengusap usap dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW karena yang demikian itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Seandainya itu baik, tentunya para sahabat adalah anhum telah mendahului kita di dalam melakukan kebaikan tersebut. Karena semua kita tahu dan mengerti bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah generasi terbaik yang mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan sangat beramal dengan ilmunya. Jadi seandainya itu baik, tentunya sudah dilakukan oleh orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Abu Hurairah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak ada riwayat satupun bahwasanya mereka mengusap-usap dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan dengan cara seperti itu untuk menunjukkan kerinduan kita kepada beliau bukan dengan cara seperti itu akan tapi dengan mempraktekan dan mengikuti sunnah beliau SAW. Kalau kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidupkan sunnahnya. Kita ikuti beliau dalam akidah beliau, di dalam cara ibadah beliau, bagaimana cara beliau berwudu, bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau berpuasa, bagaimana cara beliau berhaji. Kalau kita cinta kepada beliau SAW Kita berusaha supaya amalan kita Akhlak kita Akidah kita Cara ibadah kita Sesuai dengan sunnah beliau SAW Ini adalah Cara yang paling tepat Untuk menunjukkan kecintaan kita Dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW Di antara hal yang perlu kita ketahui Atau perlu kita waspadai ketika Berziarah di makam Rasulullah SAW adalah dilarang kita terlalu memperbanyak dan sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, لا تجعلوا قبري عيدا Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Aid Ayat ini maksudnya adalah sesuatu yang diulang-ulang Ayat artinya adalah sesuatu yang diulang-ulang Oleh karena itu sholatul aid Dinamakan sholatul aid Karena dia sering diulang-ulang setiap tahunnya Beliau SAW mengatakan La taja'alu qabri aidan Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Artinya menjadi tempat yang sering diulang-ulang diziarahi ini adalah larangan dari Rasulullah SAW Seperti misalnya Berziarah ke makam beliau Setiap sholat lima waktu Setelah subuh Setelah zuhur, setelah asar Setelah maghrib, setelah isya Ini termasuk memperbanyak Dan ini dilarang Yang melarang adalah Rasulullah SAW Beliau mengatakan Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Bagaimana kalau kita ingin ke sana dengan tujuan untuk mengucapkan salam, ingin bersalawat untuk beliau? Beliau mengatakan setelah menyebutkan larangan ini, beliau mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Beliau memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin bersalawat, beliau mengatakan wasallu alayya dan dalah kalian bersolawat kepadaku fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada jadi kalau kita ingin mengucapkan salawat dan salam maka bisa kita lakukan di mana saja di masjid di hotel ketika kita berjalan kapan saja bisa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Jadi tidak harus kita datang ke makam beliau SAW dan ini sekali lagi adalah petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya ketika dia melihat ada saudaranya, tetangganya yang mau datang ke kota Madinah, maka dia titip salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan ya fulan, tolong sampaikan salam saya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan hal ini tidak disyariatkan. Karena Rasulullah SAW mengabarkan Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballighuni an ummati salam Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat Yang mereka senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi Malaikatan sayyahin Senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi Tugasnya apa? Yuballighuni an ummati salam Tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku Artinya apa? Artinya salam yang kita ucapkan Meskipun kita ucapkan di negara kita Atau di tempat yang jauh dari kota Madinah Maka salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah SAW Dengan wasitah Dengan perantara para malaikat Yang memang Allah SWT ciptakan mereka Dan tugaskan mereka untuk menyampaikan salam-salam tersebut Kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu Tidak perlu kita mengucapkan ucapan seperti yang tadi kita sebutkan atau menitipkan titip salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ucapan salam yang kita ucapkan di mana saja itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada di sana hadis yang sahih yang berisi tentang keutamaan khusus kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke makam beliau diperbolehkan. Tetapi tidak ada keutamaan khusus, pahala yang khusus bagi orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang datang atau riwayat-riwayat yang datang tidak ada yang sahih. Ada di antaranya yang maudhu, yang palsu dan ada di antaranya yang sangat lemah sekali. Artinya tidak boleh kita jadikan dalil. Di antaranya adalah sebuah hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melakukan haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku faqad jafani maka sungguh dia telah berlaku tidak sopan kepadaku. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu yaitu palsu ya bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat yang ketiga yang dibolehkan kita untuk berziarah ke sana yaitu kuburan Rasulullah sallam, kemudian kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan juga um, kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tempat yang keempat adalah kuburan Baqi. Pemakaman Baqi yang posisinya adalah di sebelah timur selatan dari Masjid Nabawi. Timur selatan dari Masjid Nabawi. Dan kuburan Baqi ini adalah kuburan yang sudah lama dan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dibuka pertama kali pada tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali dikuburkan adalah Uthman bin Mat'un seorang muhajir saudara sepersusuan Rasulullah SAW dan ada yang mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah As'ad bin Zurarah. Setelah itu dikuburkanlah para sahabat para sahabat Rasulullah SAW dan juga ahlul bait keluarga beliau. Di antaranya dikuburkan sembilan istri Nabi. Aisyah, Hafsah Ummu Salamah Ummu Habibah Juwairiyah Safiyah Saudah Zainab bintu Jahash Zainab bintu Huzaimah Dan juga empat orang putri Rasulullah SAW Yaitu Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum Dan juga Fatimah Demikian pula dikuburkan para sahabat yang lain Seperti Abu Hurairah Abdullah bin Mas'ud Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Dan masih banyak lagi Dan sepeninggal mereka Baki ini masih digunakan untuk Menguburkan orang Sampai hari ini Selama 1400 tahun Baki masih digunakan untuk menguburkan orang Dan jenazah yang kita sholatkan setiap sholat lima waktu Setelah disolatkan langsung dibawa ke Baki dan dikuburkan di sana. Dan sunnahnya ketika kita berziarah ke sana, yang pertama kita mengucapkan salam secara umum, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu Assalamualaikum ahlad diyar Min Al mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah yang artinya semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaallah aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian kalau kita sudah mengucapkan salam ini berarti kita sudah mengucapkan salam untuk semuanya sudah kita ucapkan salam untuk para sahabat para tabi'in, para tabi-tabi'in dan juga orang-orang Islam yang datang setelah mereka. Oleh karena itu tidak perlu kita mengkhususkan satu persatu dari para sahabat yang ada di sana karena jumlah para sahabat yang dikuburkan di sana cukup banyak. Ada yang mengatakan sekitar 10.000 orang. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam sekali untuk semuanya, maka itu sudah cukup insyaallah. Kemudian di antara hal yang dilakukan di sana adalah mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda Ala kuntu nahaitukum an ziaratul kubur Ala fazuruha fa innaha tudhakirukumul akhirah Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur Maka sekarang berziarahlah Karena semuanya ziarah kubur itu Mengingatkan kalian kepada kematian Itu adalah cara yang disyariatkan Ketika kita berziarah kubur ke makam baki ini Kemudian yang kelima yaitu berziarah ke makam syuhada Uhud. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Apabila nanti ada waktu, insya Allah akan kita jawab. Dan kajian kita habis asar, ini insya Allah sampai jam 6. Ya, kajian kita setiap hari insya Allah maksimal sampai jam 6. Mungkin bisa kurang dari itu apabila memang materinya sedikit. Dan bagi yang belum memiliki kertas bisa mengambil kertas di depan. Tempat yang kelima yang disyariatkan untuk dizari adalah makam syuhada Uhud yang posisinya ada di sebelah utara dari kota Madinah ini dikuburkan di sana para syuhada yang meninggal mati syahid ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Di antaranya yang dikuburkan di sana adalah Hamzah pamannya Rasulullah SAW Kemudian juga dikuburkan Abdullah bin Jahash Dan dikuburkan Mus'ab bin Umar Dan juga para sahabat yang lain Kenapa kita berziarah ke sana? Keumuman hadis Rasulullah SAW yang mendorong kita untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur ini disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, karena dulu Rasulullah Sallam beliau berziarah ke makam para syuhada, berziarah ke makam para syuhada Uhud. Datang setelah beliau Abu Bakar As Siddiq, beliau juga berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian pula Umar bin Khattab Uthman bin Affan Muawiyah bin Abi Sufyan Dan juga yang lain Mereka berziarah ke sana Mengucapkan salam untuk para syuhada Jadi kita ke sana Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ketika Berziarah ke makam syuhada Uhud Caranya juga sama ketika kita berziarah ke makam Baki' yaitu dengan cara mengucapkan salam secara umum dan juga mengingat kematian dan dalam kita menjauhi perkara-perkara yang sebagiannya sudah kita sebutkan yang dilarang ketika berziarah kubur di antaranya adalah mengambil tanah yang ada di sana tanah yang ada di Baki maupun tanah yang ada di sekitar e, makam syuhada Uhud ataupun mengusap-usap benda-benda yang ada di sana dengan maksud untuk mengambil berkah, maka ini semua dilarang di dalam agama kita. Itulah lima tempat yang kita disyaratkan untuk mengunjunginya. Adapun selain lima tempat ini yang tidak kita sebutkan, seperti misalnya Masjid Kiblatain atau Masjid Khandak atau Masjid Qomamah ataupun masjid-masjid yang lain maka kita berziarah ke sana bukan karena meyakini bahwasanya ibadah di sana lebih afdal. Tapi kita datang ke sana dengan maksud untuk melihat sejarah. Datang ke Keblaten dengan maksud melihat sejarah atau ke Kondak dengan maksud melihat sejarah. Maka ini tidak mengapa. Yang dilarang kalau kita datang ke Masjid Kiblatain dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana ini memiliki kelebihan. Maka ini tidak ada dalilnya. Jadi di Madinah ini yang memiliki kelebihan dan juga keutamaan masjid yang memiliki keutamaan dan kita dianjurkan untuk sholat di dalamnya hanya ada dua, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba dan dua-duanya ini dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Silakan yang memiliki pertanyaan, e, pertanyaan segera diajukan ke depan. Ya. Benarkah raudhah adalah salah satu tempat doa yang sangat makbul? Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya raudhah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita menentukan atau boleh mengatakan tempat ini adalah mustajab, waktu ini adalah mustajab kalau memang ada dalilnya kita katakan bahasanya berdoa di sepertiga malam terakhir adalah mustajab. Karena memang ada hadis yang sahih. Demikian pula berdoa ketika sujud. Ini juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian pula berdoa antara adzan dan iqamah. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kita katakan bahasanya waktu-waktu tersebut adalah mustajab karena memang ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh kita yakini bahwasanya tempat atau waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Termasuk di antara di sini adalah raudhah. Memang kita disunahkan untuk sholat sunnah di sana, tapi tidak ada keterangan bahwasanya berdoa di sana adalah doa yang mustajab. Jadi nanti ketika Bapak ke Mekah ketika tawaf itu adalah waktu yang mustajab. Ketika di atas sofa dan marwah, ketika sa'i itu adalah tempat yang mustajab. Ketika nanti kita e, berjalan antara sofa dan marwah. Demikian pula ketika kita di Arafah. Makanya adalah tempat-tempat dan juga waktu-waktu yang mustajab. Kita perbanyak doa di sana. Benarkah bahwasanya Rasulullah SAW menjawab langsung ucapan salam dari orang yang menziarainya? Secara umum dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah SWT mengembalikan ruh Rasulullah SAW untuk supaya beliau menjawab salam yang sampai kepada beliau. Jadi salam yang sampai kepada beliau apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau maka Allah SWT mengembalikan ruh kepada beliau sehingga beliau menjawab salam tersebut. Apakah ada keutamaan amaliyah seperti sodokoh, zakat dan lain-lain antara Madinah dan tempat lain? Para ulama mengatakan tanah haram ini berbeda dengan tempat yang lain. Jadi secara global beramal di tempat yang merupakan tanah haram itu lebih utama daripada kita beramal di luar tanah haram secara umum tanpa kita membatasi berapa kali lipat. Tapi beramal di sini di tanah haram itu lebih afdal daripada beramal di tempat yang lain. Ada pendapat keharusan melakukan arba'in salat 40 salat wajib 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi bahkan memaksakan diri meski sakit atau untuk wanita meminum obat anti haid apakah ini layak dilakukan ya tadi kita sudah sebutkan bahasanya hadis yang berkaitan dengan sholat arba'in yaitu 40 waktu di Masjid Nabawi ini adalah hadis yang doif tidak bisa kita jadikan dalil dan kita berusaha untuk sholat di Masjid Nabawi ini berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya solat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Ya, kita sebisa mungkin solat di sini tanpa kita memaksakan diri. Sehingga seandainya ada salah seorang di antara kita yang sakit dan tidak mampu untuk datang ke masjid, maka jangan dia memaksakan diri ya dan dia masih memiliki amalan yang lebih penting dari ini yaitu menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam di antara rukun-rukun Islam. Adapun sholat di Masjid Nabawi hanya sekedar suatu yang sunnah. Adapun melakukan haji maka ini adalah suatu kewajiban bagi orang yang memang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Sehingga nasihat saya hendaklah dia memperhatikan kesehatannya, dan kalau dia memang tidak mampu untuk datang ke sini ya jangan memaksakan. Karena solat di sini hanyalah sekedar sunnah dan bukan sebuah kewajiban. Solat mayit di waktu ba'da subuh atau ba'da asar Waktu haram Bagaimana hukumnya? Solat setelah Sholat sunnah setelah solat subuh Dan juga setelah solat asar Menurut pendapat yang sahih yang rajih diperbolehkan apabila solat sunnah tersebut adalah solat sunnah mutlak, eh, sholat sunnah zatul asbab, yaitu solat sunnah yang memiliki sebab. Ini solat sunnah ada dua, ada solat sunnah yang memiliki sebab dan ada solat sunnah mutlak. Solat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid. Ini adalah solat sunnah yang memiliki sebab Sebabnya apa? Karena kita masuk ke dalam masjid Maka ini diperbolehkan dilakukan Meskipun itu setelah sholat subuh Maupun setelah sholat asar Kalau kita datang dari luar Setelah sholat subuh Atau setelah sholat asar Maka kita sholat tahiyatul masjid Baru setelah itu kita duduk Di antara sholat sunnah yang memiliki sebab adalah sholat mayit Ini adalah termasuk Sholat sunnah yang memiliki sebab oleh karena itu boleh kita lakukan setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar. Apakah hukum wada' sebelum meninggalkan Madinah? Wada' kubur Nabi SAW sebelum meninggalkan kota Madinah seperti yang disebut Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah eh, Melakukan wada' atau ziarah wada' Ziarah perpisahan dengan Rasulullah SAW yaitu dengan cara berziarah ke sana sebelum kita meninggalkan kota Madinah maka ini tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW bahasanya beliau mendorong atau menyunahkan atau memerintahkan kita untuk melakukan yang demikian Adapun yang dikatakan oleh sebagian ulama maka ucapan para ulama ini bukan merupakan dalil Dan kita diperintahkan untuk Menghormati para ulama Menghormati Para ulama ini adalah hak-hak mereka Untuk kita hormati Tapi bukan berarti Kita menerima Semua apa yang mereka katakan Karena para ulama Meskipun begitu tinggi kedudukan mereka di sisi Allah akan tapi mereka adalah manusia biasa kadang benar dan kadang salah oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar maka dia mendapatkan dua pahala dan apabila dia salah maka dia mendapatkan satu pahala demikian pula para ulama apabila mereka benar mereka mendapatkan dua pahala dan apabila mereka salah Maka mereka mendapatkan satu pahala Dan mereka tidak berdosa Dan kita sebagai seorang pengikut Sebagai seorang umat Maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan mereka Oleh karena itu Imam Malik bin Anas Rahimahullah Imam penduduk Madinah di zamannya Yang belum meninggal tahun 179 Hijriah kurang lebih Beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Beliau dulu mengajar di Masjid Nabawi dan mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang itu bisa diambil dan ditolak ucapannya. Setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya. Illa sahibah hadzal qabr. Kecuali yang memiliki kuburan ini. Sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah SAW. Artinya apa? Seandainya itu datang dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita tolak. Kalau memang itu sudah datang dari Rasul, maka harus kita taati. Karena ketaatan kita kepada Rasul, pada hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah SWT. Tapi kalau datang dari ulama, maka itu dibandingkan, dicocokkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau sesuai dengan sunnah, silahkan kita amalkan kita terima Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Maka kita tinggalkan ucapan tersebut Tetapi kita tetap menghormati mereka para ulama Para ulama kita Apakah belajar di Masjid Nabawi atau membaca Quran pahalanya lebih dari masjid yang, dari masjid yang lain? Hadis yang tadi kita sebutkan hanya berbicara tentang sholat Beliau SAW mengatakan Solatun fi masjidi hada Jadi pahala seribu kali lipat Itu hanya berkaitan dengan Solat saja dan tidak berkaitan dengan Amalan yang lain Mohon diumumkan lagi Tentang jadwal tempat Biodata para ustadz yang mengisi taklim di haram Ya e, sebagai penutup Sekali lagi saya umumkan Bahasanya Alhamdulillah Ya di kesempatan haji tahun 1434 Hijriah ini Eh, umat muslimin Indonesia telah diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan halakah kajian berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi ini dan Alhamdulillah kita diberikan e, tiga halakah yang pertama adalah setelah sholat subuh ini kemungkinan besar berada di sebelah barat yang bagian barat itu akan diisi oleh Ustadz Anas Burhanuddin beliau adalah mahasiswa S3 di sini jurusan fikih. E. Kemudian yang kedua setelah sholat asar ini tempat kita sekarang ini saya Abdullah Roy eh, mahasiswa S3 jurusan akidah di Universitas eh, Islam Madinah. Kemudian yang ketiga adalah setelah maghrib dan ini posisinya di pintu 19. Jadi kalau kita masuk pintu 19 agak ke depan sebelah kiri itu nanti akan diisi oleh Ustaz e, Firanda Hafizahullah dan beliau adalah mahasiswa S3 di Universitas Islam Medina di jurusan akidah. Itulah yang bisa kita sampaikan dan insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan besok e, sore dan materi yang akan kita sampaikan besok sore adalah tentang manasik haji insya Allah. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.